Kita sampai di bab yang kelima tentang uban uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Eh, tidak atau maksudnya bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam memiliki uban di tiga tempat. Uban beliau ada di tiga tempat. Yang pertama di sudung sudung itu eh, godek ya, rambut ini sedikit antara telinga dan mata, ini rambut. Di sini juga ada uban godek ya di godeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di anfakoh, anfakoh itu ini di bawah bibir ada rambut. Nah, itu namanya anfakoh, ya. Juga beruban, kemudian sedikit di rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak. Tidak, tidak banyak. Sebagaimana perkataan Anas, beliau mengatakan lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana al-bayadu fi anfaqatih wa fi sudghaini wa fi ra'si nubadun tidak ber tidak menyemir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut beliau sesungguhnya uban beliau ada di godek beliau kemudian ada di apa bawah rambut eh, di bibir kemudian di dua godek dan di kepala sedikit Hadis yang pertama di bab ini berkata al-Imam Tirmizi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dzalika innama kana shayban fi sudghaihi Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu <clears throat> khadaba bil hinna wal katam. Kata Al-Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dia mengatakan Abu Daud memberitahu kami dia mengatakan Hammam memberitahu kami dari Qatadah dia mengatakan aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir menyemir rambut ya. Ya, semir itu kalau kita lihat di konteks ini adalah dengan memakai dedaunan tumbuh-tumbuhan ya. Bukan dengan bahan kimia. Kalau bahan kimia itu melapisi rambut, melapisi rambut. Dia menjawab, tidak sampai seperti itu karena ubannya hanya ada di kedua godeknya, akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hina dan katam. Kata Anas bin Malik intinya di sini adalah bahwasanya Rasulullah tidak menyemir rambut beliau dikarenakan sedikit ya. Tapi sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab menyemir rambutnya. Ini nanti khilaf yang kuat ya antara para ulama. Dan sahabat juga berbeda pendapat apakah Rasulullah itu menyemir rambutnya atau tidak. Kata Anas tidak menyemir. Kata sahabat yang lain menyemir. Itu khilaf khilafnya kuat ya, antara para ulama dan para sahabat sendiri. Hadis ini sanatnya kita baca sedikit biografinya e, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi kemudian beliau mengambil hadis ini dari guru, beliau Muhammad bin Bashar ulama terkenal ya, gurunya para ulama kutubus sittah Muhammad bin Bashar <clears throat> atau disebut dengan Bundar lakopnya atau gelarnya adalah Bundar Bundar bukan berarti bahasa Indonesia bulat bukan Bundar maksudnya al-hafidh. Dia menjaga atau menghafal hadis di zamannya. Kemudian beliau mengambil hadis dari Abu Dawud. Abu Dawud di sini adalah Abu Dawud al toyalisi ya. Bukan Abu Dawud as pengarang Sunan Abu Dawud. Tapi di sini adalah Abu Dawud al toyalisi Abu Dawud al toyalisi Nama asli beliau Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud. Abu Daud namanya Sulaiman bin Daud bin Al-Jarud. Seorang imam, seorang al Hafidh yang besar, sahibul musnad. Pemilik kitab musnad. Jadi musnad itu banyak ya. Empat madhab itu punya musnad tiga. Abu Hanifah punya musnad. Namanya musnad Abu Hanifah. Imam Syafi'i punya musnad. Namanya Musnad Asyafi'i syafii Terakhir Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Malik punya al muatta Imam Malik. Apa bedanya antara musnad dan Muatta Kalau musnad itu kitabnya dikumpulkan oleh si pengarang dengan menyebutkan nama sahabat, kemudian baru hadis-hadisnya. Jadi dia tidak disusun per bab kita fikih misalnya bab ini, bab ini enggak. Contoh Abu Hurairah disebutkan hadisnya banyak. Contoh misalnya Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan hadisnya banyak. Itu namanya musnad. Beda dengan sunan Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah dan yang lainnya. Kalau sunan itu tartib kitabnya ditulis dengan tartib bab fikih. Bab taharah hadisnya banyak. Bab solat hadisnya banyak. Itu sunan. Beda dengan musnad. Kalau musnad itu sahabatnya. Satu misalnya Abu Hurairah disebutkan hadis semuanya tentang yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nah, beda lagi dengan muwatta. Ya, apa arti muwatta? Muwatta ada yang artinya musahal atau muhayya, yaitu kitab yang dimudahkan atau disiapkan untuk umat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya muwatta itu adalah sesuatu yang disepakati. Muwatta bimana al-muwafaqah yang disepakati. Maksudnya apa? Kata Imam Malik, ketika saya setelah menulis al-muwatta, beliau mendatangi 70 ahli fakih di kota Madinah. Kemudian beliau memperlihatkan kitab beliau. Nah, setelah memperlihatkan kitab beliau terhadap para ulama fakih di kota Madinah, mereka menyepakati isi kitab ini, setuju dengan isi kitab ini. Maka dinamakan Al-Muwatta, kitab yang disetujui. Dan Al-Muwatta itu juga isinya tentang bab fikih juga. Misalnya bab sholah banyak hadisnya, bab taharah banyak hadisnya. Tapi dinamakan Al-Muwatta, mirip dengan Musannaf ya. Mirip dengan Musannaf. Bedanya apa antara Sunan dan Muwatta? Kalau sunan itu dia lebih fokus isi hadisnya tentang disandarkan kepada Rasulullah. Tapi kalau muwatta ada yang hadisnya disandarkan kepada Rasulullah, sahabat atau hadis mauquf dan juga tabi'in atau hadis maktu. Ya, itu sekilas tentang musnad. Jadi nama-nama istilah kitab hadis itu banyak. Ada yang musnad, ada yang al ada yang musannaf, ada yang muwatta dan seterusnya. Nah, di sini Abu Daud atau Yalisi juga mengarang kitab yang dinamakan Musnad atau Yalisi. Musnad atau Yalisi. Nah kemudian beliau mengambil hadis ini dari Hammam Hammam bin Yahya bin Dinar Hammam bin Yahya bin Dinar Al-Imamul hafidh soduk. salah, salah seorang imam Salah seorang yang bergelar Hafidh Dan as soduk Soduq itu tingkatan di bawah Sikoh kalau istiqo itu di tingkatan pertama bag, sangat bagusnya rawi ini. Nah, derajat keduanya adalah soduk. Dia berbedanya antara soduk dan istiqo. Kalau soduk itu hafalannya lebih tidak sekuat si istiqo. Ya. Kalau istiqo itu mungkin hafalannya antara 90 sampai 100 persen. Tapi kalau soduk hafalnya mungkin sekitar 80 atau 70 persen. Kuat juga hafalannya tapi tidak sekuat istiqoh martabat kedua. Sehingga kalau ada rawi dengan sanad yang seperti ini, maka hadisnya disebut hasan. Dengan sanad ini disebut hasan. Kemudian beliau mengambil dari Qatadah, salah seorang tabi'in kibar. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ya. Ini termasuk biografi yang banyak disebutkan tentang beliau ya. Al Imam Zahabi menyebutkan di Sir Alamin Nubala Qatana Qatadah bin Da'ama As-Sadusi Qudwatul Mufassirin wal Muhaddithin Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri Ad-Darir seorang panutan ahli tafsir, panutan ahli hadis kunyah beliau Abdul Khattab As-Sadusi Al-Basri berarti orang Basrah Ad-Darir yang buta matanya tunanetra Pertemuan sebelumnya ulun sebutkan perbedaan antara jadi bahasa Arab itu buta itu banyak bahasa Arabnya. Ada yang a'ma, ada yang makfuf atau kafif, ada yang akmah dan ada yang dorir. Jadi kalau buta bahasa Arabnya bisa a'ma. Kan di Al-Qur'an banyak Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Atau makfuf atau akmah dan ad-dorir. Ada empat ya. Kalau akmah itu butanya bisa buta maknanya hisi, artinya matanya memang buta atau buta hatinya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang yang buta hatinya tidak menerima hidayah disebutkan dengan bahasa akma. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana dihi akma, a'ma fil akhirati akma. Barang siapa yang di kehidupan di dunia dia buta, Maksudnya buta di sini bukan buta matanya, tapi buta dari hidayah, tidak menerima, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat pun dia akan buta. Maksudnya adalah buta dari jalan menuju surga. Jadi Allah bahasakan orang yang buta hatinya tidak menerima hidayah dengan sebutan a'ma. Jadi a'ma itu umum bisa buta mata atau buta buta hati. Kemudian al-makfuf atau kafif ya. Itu khusus untuk buta matanya saja. Makfuf atau kafif buta mata saja. Ada lagi akmah. Akmah ya. Itu buta semenjak lahir. Buta semenjak lahir. Lagi halus sudah buta. Nah, kalau akmah ya itu adalah salah satu kehebatan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Akmah. Kemudian dorir. Kalau ad-dorir itu butanya sebelumnya dia melihat, kemudian dia dia buta entah dengan sebab penyakit dan sebagainya. Maka disebut dengan ad-dorir. ada bin Dama As-Sadusi, ulun bacakan biografi singkat beliau. Jadi kenapa ulun menyebutkan biografi para ulama ya? Agar salah satunya supaya kita bisa membandingkan antara kehidupan beliau dengan kehidupan kita. Jadi sebanyak apapun ibadah kita, serajin apapun kita menuntut ilmu, rasanya sangat jauh dengan ilmu dan ibadah beliau. Jadi sibuk bukan jadi para ulama dulu salafus Salih bukan cuma sibuk masalah menuntut ilmu, menulis ilmu, kemudian apa? E, menyebarkan ilmu dan seterusnya, sibuk dengan ilmu tapi juga sibuk dengan ibadah. Paginya mereka sibuk dengan ilmu, malamnya mereka sibuk dengan ibadah. Luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan dari kita sangat sangat jauh. Jadi jangan merasa istilahnya jangan merasa banyak melakukan amal soleh. Kita sangat jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Dengan keterbatasan mereka ya zaman dulu tidak dengan zaman sekarang. Nah, di antaranya adalah perkataan Abu Hilal, di sini tulis di Syiar alaminu Bali Imam Zahabi, Kata Abu Hilal, tu Qatadah an mas'alatin faqala la adri faqultu qul fiha bi ra'yik qala ma qultu bi ra'yi mundu arba'ina sanah wa kana yawma idzin lahu min khamsina sanah." Fadalla ala annahu ma qala fil ilmi syai'an bi ra'yih. Nah, ini tentang perkataan bahwasanya Qatadah bin Dam Asadusi tidak pernah berkata tentang ilmu tentang sesuatu dengan pendapat pribadi beliau. Kata Abu Hilal, saya bertanya kepada Qatadah tentang suatu masalah, maka beliau menjawab, "La adri, saya tidak tahu." Jadi sekelas beliau pun, muridnya Anas bin Malik yang paling terkenal, ketika beliau ditanyakan tentang suatu masalah dan tidak tahu, maka beliau menjawab, "Saya saya tidak tahu." Maka saya pun berkata, "Katakanlah tentang masalah tadi dengan pendapat pribadi kamu." Kemudian kata Qatadah, Makul tu biroyi mendu arba'ina sanah. Saya tidak pernah berkata sesuatu dengan pendapatku pribadiku semenjak 40 tahun. Dan ketika itu umur beliau sudah 50 tahun. Maksudnya apa? Semenjak kecil pun beliau tidak pernah mengatakan sesuatu dengan pendapat pribadi beliau. Bisa dipahami maksudnya? Jadi Kata beliau semenjak saya empat berumur semenjak 40 tahun yang lalu saya tidak pernah mengatakan sesuatu masalah dengan pendapat pribadi. Ketika itu umur Sidin 50 tahun. Jadi semenjak sudah berusia 10 tahun tidak mengatakan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu atau beliau mengatakan sesuatu dengan pendapat pribadi beliau. Karena berat ya, perkara masalah istifta, orang minta fatwa itu berat. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tidak tahu. Kalau kita tidak tahu bisa kita arahkan ke orang lain, bisa pian tanyakan ke sini. Setidaknya kita membantu membantu beliau. Kalau tidak tahu, tanyakan ke ustadz ini, tanyakan ke ustadz itu. Masalahnya berat ya. Para sahabat saja ketika ditanya butuh tunjulan, kan ke sini jar. Sahabat lain ke sini, ujung-ujungnya tebulik yang ke pertama. Takut masalah berfatwa. Kemudian beliau mengatakan laqad kana yastah laqad kana yustahabbu an la al hadis ahadits allati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Di antara pendapat beliau bahwasanya dimustahabkan disunnatkan bahwa tidak membaca hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bersuci atau berwudu. Jadi mustahab hukumnya kalau kita membaca hadis Rasul SAW Alaihi dalam keadaan berwudu. Kemudian diantaranya lagi Qatadah bin Damah Sadusi Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap tujuh hari Seminggu khatam Quran Kalau datang di bulan Ramadan Maka setiap tiga hari Kalau datang sepuluh terakhir bulan Ramadan Maka setiap setiap malam Sepagi malam khatam pagi, malam, hatam. Setiap setiap malam. Kemudian kata Ahmad, kata Imam Ahmad beliau mengatakan, karena Qatadah ahfadha ahli al-Basrah la yasma'u syai'an illa hafizahu. Quriya alaihi sahifatu Jabir marratan wahidatan fahafidhaha. Di antara kuatnya hafalan Qatadah bin Damas sadusi Imam Ahmad mengatakan, Qatadah bin Da'am as orang yang paling paling kuat hafalannya di antara penduduk kota Basrah. Kemudian beliau tidak mendengar sesuatu apapun atau satu hadis pun kecuali beliau hafal. Jadi beliau mendengar satu hadis dan beliau hafal. Karena beliau matanya buta. Jadi mendengar dengan hadis tersebut. Nah, pernah dibacakan kepada beliau sahifah Jabir. Jadi di antara para sahabat itu punya sahifah ya, lembaran-lembaran hadis yang disusun atau ditulis oleh para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib ada ada punya sahifah, lembaran hadis. Jabir bin Abdullah juga punya lembaran hadis. Nah, dibacakan kepada beliau sekali saja, Qatadah bisa menghafalnya. Subhanallah ya. Nah, kemudian Qatadah berkata kepada Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyemir, maksudnya menyemir rambutnya ya. Kemudian dia menjawab, Anas bin Malik menjawab, "Tidak sampai seperti itu." Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razzaq, maksudnya jumlah uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya sedikit saja sehingga beliau tidak perlu menyemirnya baik dengan hinna ataupun katam. Jadi hinna itu kalau terjemahnya inai, inai. Ya. Kalau pian pernah umroh itu kan ada dijual orang itu hinna untuk pacar ya. Kemudian katam. Apa bedanya antara hinna dan katam? Kalau hinna itu dia pacarnya ke arah warna merah. Kalau katam ke arah warna hitam tapi agak condong ke kemerah. Kemudian Uh, Anas bin Malik mengatakan Inna maka nasyaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Uh, karena ubannya hanya di kedua godek beliau, akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hinna dan katam. Maksud perkataan Anas di sini, karena ubannya hanya ada di kedua godeknya. Uban beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sedikit dan terdapat di bagian godek. Sedangkan di hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa uban beliau hanya ada di tiga titik saja. Sedikit di rambut, di godek, kemudian di bawah bibir. Nah, kemudian uh, Ulun ingin menjelaskan tentang masalah hinna atau pacar ya, menyemir, menyemir, rambut ataupun uban ataupun apa? jenggot ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai perkara menyemir rambut ataupun jenggot. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang beruban untuk menyemir rambutnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbugun fakhalifuhum." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir rambut mereka, maka selisihlah mereka. Jadi banyak perkara yang mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih ahlul kitab. Di antaranya adalah perkara menyemir rambut bagi orang yang beruban. Nah pernah terjadi ketika datang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama ayah beliau? Abu Kuhafah itu kunyah. Abahnya Kuhafah. Utsman. Us Utsman dan beliau masuk Islam ya. Ketika di Fathu Makkah terjadi penaklukan kota Makkah di abad ke-8. Kemudian eh, ayahnya Abu Bakar ini menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulun bacakan teks hadisnya dari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir, Utiya bi Abi Quhafah yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu bayadun wa ra'suhu wa lihyatuhu kasagamah bayadun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawada Kata Jabir dihadapkan Abu Quhafah di hari penaklukan kota Mekah sedangkan rambut beliau dan jenggotnya putih seperti pohon sagoma sagoma itu pohonnya dia punya daun dan buahnya berwarna putih. Jadi intinya rambut beliau dan jenggot beliau berwarna putih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Quhafah, "Ghayyiru hadza bi syai'in." Rubahlah yang jenggot ataupun rambut ini dengan sesuatu. Maksudnya dengan dengan pacar. Dan hindarilah perubahan yang berwarna hitam. Ya, jadi ada larangan ketika menyemir rambut dengan warna warna hitam. Jadi, jadi udah tulis malam tadi tentang perkara ini. Jadi intinya kalau misalnya rambut pian beruban atau jenggot beruban, maka diperintahkan untuk disemir ya, dengan hina atau katam. Tapi hindari warna hitam, entah dengan merah atau orange ya, tapi hindari warna warna hitam. Nah, kenapa disuruh untuk menghindari warna hitam? Yang pertama, kata Imam Ibnu Abi Asim yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, kenapa menghindari menyemir rambut dengan warna hitam? Ternyata andal khidaba bisawadi wa kana min adatihim bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah kebiasaan ahlul kitab. Kita disuruh menyelisihi mereka. Jangan warna hitam karena kebiasaan mereka kalau menyemir rambut dengan warna hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dinukil oleh Ibnu Hajar juga di Fathul Bari perkataan Ibnu Kalbi. Beliau mengatakan, "Anna awwala man ikhtadaba bisawadi minal Arab Abdul Muttalib." Wa amma mutlaqan fa fir'aun. Sebutkan di Fathul Bari. Kata Imam Ibnul Kalbi bahwasanya yang pertama kali memacari rambutnya atau jenggotnya dengan warna hitam dari bangsa Arab adalah Abdul Muttalib. Kalau dari bangsa Arab yang pertama kali adalah Abdul Muttalib. Tapi kalau secara umum artinya tidak khusus negeri Arab saja, secara umum maka yang pertama kali adalah Firaun. Pertama kali adalah Fir, Fir'aun yang menyemir rambutnya dengan warna warna hitam. Nah, kemudian para sahabat pun ada yang menyemir rambutnya dan ada yang tidak menyemir rambutnya. Di antara yang menyemir adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Adapun yang tidak menyemir rambutnya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Salamah bin Al-Aqwa, Anas bin Malik dan sekelompok sahabat. Jadi banyak di antara para sahabat yang meninggalkan tidak menyemir rambut mereka ketika beruban. Nah, kemudian di antara para sahabat khilaf antara yang menyemir dan yang tidak. Nah, sehingga Al-Imam At-Tabari mengumpulkan antara dua pendapat ini, antara boleh dan tidak atau antara yang mana yang lebih aula, lebih afdol antara yang bersemir atau tidak. Nah, kata Imam At-Tabari, bi anna man sabagha minhum kana la'iq bihi kaman nastashni syaibuhu wa man taraka kana la'iq bihi kaman la yastashni syaibuhu. Kata Imam At-Tabari, orang yang menyemir rambutnya kalau itu cocok untuknya. Jadi orang yang menyemir rambutnya kalau itu cocok dia semir rambutnya. Nah, seperti orang yang ubannya itu tidak bagus. Ya. Kalau disemir cocok untuknya maka dia bagus bersemir. Kemudian orang yang lebih afdol meninggalkan bersemir kalau itu cocok untuknya. Seandainya ubannya bagus tidak membuat dia jelek. Jadi kata Imam At-Tabari mengumpulkan antara dua pendapat ini yang mana lebih aulanya, apakah dia disemir rambutnya atau tidak. Maka dilihat kalau ubannya ini cocok pantas untuk disemir, maka silahkan semir. Kalau tidak pantas, maka tinggalkan. Ya, kata Imam atau tabari Tapi Imam Ibnu Hajar memberikan komentar di kitab beliau bahwasanya menyemir rambut itulah itulah yang lebih lebih aula lebih utama. Kenapa? Karena perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisih ahlul kitab. Ya. Tetap yang paling afdol adalah menyemir rambut. Ya. Dikarenakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab. Nah, kemudian masalah pacar lagi. Apakah laki-laki boleh menggunakan pacar? Ya. Di kedua tangan dan kedua kaki. Bolehkah ada laki yang berpacar? Boleh lah Pak. Lalu bacakan sini nah. Adapun memacar rambut dengan kedua tangan dan kedua kaki maka tidak boleh kecuali untuk pengobatan. Kayak rastung ya. Dipacar dikasih pacar. Maka boleh kalau untuk pengobatan. Tapi kalau pian pacari kereda sebab maka hukumnya haram. Kata siapa? Wa amma khadabul yadaini war rijlaini fayustahabbu fi haqqin nisa wa yuhramu fi haqqir rijal illa litadawi. Disebutkan oleh Imam Mula Al-Qari di kitab Mirqatul Mafatih. Beliau menyebutkan adapun memberi pacar di kedua tangan dan kedua kaki maka disunatkan mustahab hukumnya bagi perempuan. Adapun laki-laki haram hukumnya kecuali untuk pengobatan. Jadi oleh pian pacar terdapat sebab maka hukumnya haram. Kalau pian ada penyakit ya, maka kalau bisa dihilangkan dengan pacar tersebut maka silahkan dikasih pacar. Tapi bukan dengan kotek ya. Karena kalau kotek apa? Melapisi, melapisi kuku ya. Sehingga tidak tembus akhir ke tempat kuku tadi ya. Bahkan ulun pernah nonton TV ya di RCTI subuh itu tentang pengobatan, tentang e, kosmetik. Kata dia salah seorang dokter e, memacari kuku dengan kotek itu ternyata berbahaya. Ternyata berbahaya. Nah, ini, ini yang ulun tidak tahunya berbahayanya dari sisi apanya gitu. Kenapanya? Intinya kata dia menggunakan pacar dengan kotek yang melapisi kuku itu berbahaya. Dan ketika seseorang itu menggunakan semir rambut ya, semir rambut maka juga diperhatikan kaidah jangan sampai kita menyerupai orang kafir atau menyerupai orang fasik. Kan diantara para penyanyi atau orang kafir kan menyemir rambut mereka dengan apa ya, tidak semuanya gitu. Cuma bagian atasnya saja. Karena gaul keren, maka haram hukumnya kita menyerupai mereka. Dan menyemir rambut itu disenahkan bagi orang yang beruban, punya uban. Ya. Dan larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang tidak boleh mencabut uban, apakah ini bertabrakan atau berlawanan dengan larangan menyemir? Maka jawabannya tidak. Karena orang yang menyemir rambut tidak menghilangkan uban itu sendiri. Bahkan diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab, ya. Tapi bagi orang yang beruban kalau tidak, maka tidak disyariatkan. Dan juga jangan sampai menyelisihi dan jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Kan kita dapati ya kalau di antara mereka cuma sedikit gitu, gaul, bahkan ada yang koza pang ya, kemudian disemir. Itu malah hukumnya menjadi haram karena menyerupai orang-orang kafir. Kita baca terakhir di syarah Syekh Abdul Razak di sini Anas bin Malik mengatakan akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hina dan katam. Makanya di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sebaik-baik pacar adalah dengan memakai hina dan katam tadi. Ya. Kemudian maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Razak akan tetapi Abu Bakar menyemir dengan hina dan katam. Maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merubah warna ubannya dengan hina dan katam. Kedua benda ini adalah sejenis tumbuhan yang dikenal oleh bangsa Arab untuk mencelup dan merubah warna rambut ataupun jenggot yang beruban. Hinna digunakan untuk merubah warna menjadi kemerah-merahan, sedangkan katam digunakan untuk merubah warna menjadi kehitam-hitaman. Makanya haram hukumnya seandainya dia memacari cuma dengan katam saja. Karena katam warnanya hitam tapi dicampur dengan hinna. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggabungkan antara hinna dan katam. Kalau Umar bin Khattab cuma memakai hinna saja. Hinna berarti warnanya merah. Apa ya campuran warna hitam dengan warna merah itu jadi apa? Oranye ya? Coklat ya? Ya. Kalau Abu Bakar dia menggabungkan antara keduanya hinna dan ketam. kalau Umar cuma hinna saja. Jika keduanya dicampur antara hinna dan katam tadi dengan aturan kadar perbandingan tertentu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, maka warna uban akan berubah menjadi warna antara hitam dan merah. Sehingga warna tidak hitam legam karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara larangannya juga kenapa menghindari warna hitam, saya ulun yang sebutkan tadi, bahwasanya ada semacam talbis penyamaran atau semacam tipuan. Bayangkan pian misalnya ada orang yang sudah tua, rambutnya uban semua putih, kemudian disemir dengan warna hitam sehingga beliau disangka lebih muda dari umurnya. Itu semacam talbis ya, semacam tipuan. Juga tidak tidak boleh. Karena ada nas hadis yang melarang menyemir dengan warna hitam yang Allah sebutkan tadi dan juga dan tidak juga menjadi merah murni akan tetapi hasilnya adalah antara kedua warna tersebut. Dalam hadis ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambut kepalanya atau jenggotnya. Di sini Anas menyatakan bahwasanya Rasul tidak menyemir baik di kepala beliau ataupun janggut. Tapi nanti ada sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasul menyemir janggut. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu meminyaki rambut beliau sehingga dengan meminyaki tadi terlihat seperti berwarna merah padahal kada. Itu nanti Insya Allah ulang sebutkan. Dan di belakang nanti artinya sesudah hadis-hadis ini akan disebutkan hadis yang isinya mengisyaratkan makna kebalikan dari pernyataan Anas di atas. Maksudnya adalah Rasulullah menyemir rambut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan seputar hal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang intinya beliau memiliki tiga uban di titik beliau, di tiga titik ya. Yang pertama di sedikit di kepala, kemudian di kedua godik beliau, kemudian di bawah e, bibir, rambut di bibir ini. Cuma ada di tiga titik. Yang mana di antara faidah kita mengenali secara rinci uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar untuk bisa mengetahui apakah benar misalnya kita bertemu dengan Rasul di mimpi atau ada orang yang mengatakan bahwasanya dia bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sifat Rasulullah ketika hidup sama persis ketika ada orang yang bertemu di mimpi. Jadi seandainya ada orang mengatakan saya bertemu Rasul tapi rambutnya uban semua di kepalanya maka tidak tidak benar. Sedangkan uban Rasul cuma sedikit saja. Kemudian ada yang bertemu dengan Rasulullah tidak berjenggot, maka itu bukan Rasulullah karena Rasul ber, berjenggot. Ya, dan seterusnya. Ini kaidah memahami tentang eh, fisik-fisik Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ketika ada orang yang mengaku bertemu Rasulullah, kita bisa mengetahui benar atau tidak. Memang benar iblis itu tidak bisa menyamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, alaihi tapi dia bisa menyamar sebagai bentuk yang lain, yang indah, yang tampan ya. Sehingga kalau orang tidak tahu fisik Rasul sebagaimana di hadis, maka dia akan tertipu. Akibatnya banyak amalan-amalan tidak disyariatkan barang siapa ini dan itu maka kan banyak orang melewatkan hadis banyak orang melewatkan hadis dari mimpi. Itu banyak. Dia bertemu Rasul, Rasul mengajarkan seperti ini, seperti itu. Ya, maka itu tidak tidak benar. Ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.